Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin al mustami'in para pendengar radio kita dimanapun Anda berada rahimakumullah. Alhamdulillahi Alamin pada hari yang ke-11 di bulan Ramadan 1435 Hijriah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita terkhusus nikmat iman, Islam dan juga nikmat e, sehat dan waktu luang ya sehingga kita pada pagi hari ini sampai detik ini masih dapat alhamdulillah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah melakukan ibadah saum Ramadan dan juga sekaligus kita pada saat ini sedang bertolabul ilmi syar'i mendengarkan satu kajian ilmiah berkenaan dengan pembahasan hadis eh, hadis-hadis seputar Ramadan. Para pendengar rahimakumullah telah disampaikan tadi bahwasanya kita akan membahas untuk uh, pagi hari ini ya, saya akan uh, sampaikan tentang Eh, siapa saja dari kalangan muslimin dan muslimat tentunya yang mendapatkan rukhsah ya dalam syariat Islam untuk boleh tidak berpuasa Ramadan ya di siang harinya. Secara umum para pendengar rahimakumullah ya para ulama berdasarkan Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka orang-orang yang Allah berikan kemudahan rukhsah untuk tidak berpuasa itu ada lima golongan. Ya, mereka yang pertama adalah musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian yang kedua adalah al mariyud orang yang sakit. Kemudian yang ketiga al-haid wan nufasa, wanita yang haid dan nifas. Ya, dan kemudian yang keempat yaitu asy-syaikhul kabir al-fani wal mar'atul ajuz yang artinya adalah orang tua yang betul-betul lemah ya dan tidak mampu untuk berpuasa demikian pula wanita yang tua ya dan yang kelimanya adalah al-hamil wal murdi wanita yang hamil dan yang sedang menyusui kita akan bahas tentunya tidak secara terperinci sekali ya tapi berkenaan dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Yang pertama adalah musafir. Ya, sebelum hadis tentunya eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ya, surat Al-Baqarah itu dari mulai ayat 183 ya sampai yakni ayat yang 185 atau setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal-hal berkenaan dengan saum Ramadan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum ya wa wala'allakum tashkurun. Tentang orang-orang yang mendapatkan rukhsah di sini Allah sebutkan wa man kana minkum ya maridon au ala safarin barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan maka kata Allah Subhanahu wa taala faiddatun min ayyamin ukhur dia nanti ya mengkodok ya hari-hari yang dia tinggalkan selama safar atau sakit itu di bulan Ramadan tidak berpuasa lalu dia kodok dia ganti di hari-hari yang lain setelah bulan Ramadan ya ini semua apa kata Allah yuridullahu bikumul yusra Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari kalian atau untuk kalian kemudahan wala yuridu bikumul usra dan Allah tidak menghendaki kesulitan untuk kalian dan seterusnya sampai akhir ayat Para pendengar rahimakumullah <clears throat> ya jelas ayat tadi menjelaskan dan menerangkan kepada kita tentang keadaan orang yang safar dan sakit di situ. Ya, terkhusus hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah orang yang safar itu boleh untuk tidak berpuasa, ada beberapa hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di antaranya adalah hadis Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asumu fis safar. Ya, apakah wahai Rasulullah aku berpuasa dalam keadaan safar atau perjalanan? Dan disebutkan wa kana katsiras siyam. Hamzah bin Amr al-Aslami ini sahabat yang banyak berpuasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sum in syi'ta wa aftir in syi'ta." Berpuasalah kalau kamu mau, silahkan. Dan iftarlah, berbukalah jika kamu juga mau. Ya. Demikian pula hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang juga dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahih mereka bahwasannya Anas bin Malik mengatakan safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan aku pernah melakukan satu safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di bulan Ramadan falam ya'ibis sa'im 'ala al-muftir wa al-muftira 'ala saim maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di kalangan kita ada yang berpuasa dan yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka demikian pula orang yang berbuka dalam keadaan safar tidak mencela orang yang terus berpuasa para pendengar rahimakumullah hadis-hadis tadi yang menunjukkan bahwa orang yang musafir boleh untuk tidak berpuasa di tengah hari bulan Ramadan. Ya. Namun di sini diberikan semacam pilihan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, pilihan tersebut jika orang yang musafir tersebut ingin berpuasa karena dia mampu untuk tetap terus melaksanakan saum, puasanya maka silahkan berpuasa dan sah puasanya. Namun jika yakni dia merasakan berat kalau terus berpuasa selama safar atau dalam keadaan safar maka lebih baik baginya adalah untuk tidak berpuasa terkhusus memang ada satu rukhsah dan memang ada hadis yang secara umum Allah Subhanahu wa taala menyukai jika rukhsah-rukhsahnya itu dilaksanakan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dan juga dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ia senang apabila rukhsah-rukhsahnya itu dilakukan oleh hambanya sebagaimana Allah benci sekali kalau maksiatnya itu dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini kalau memang si musafir tadi merasakan keberatan apabila tetap terus berpuasa dalam keadaan safar. Ya. Namun kalau memang yakni berpuasa itu tidak berpengaruh dalam safarnya, artinya tetap dia kuat berpuasanya. Maka dalam hadis yang lain seperti dalam Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih ya. Di situ dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala beliau mengatakan wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasama fahasan. Para sahabat itu memandang apabila mereka para musafir orang-orang yang safar kuat lalu tetap berpuasa maka itu bagus dan baik. Artinya apa? Di situ ada rukhsah, silahkan bagi yang ingin berbuka karena keberatan, maka memang bagusnya adalah berbuka. Namun kalau dia kuat dan dia tetap ingin berpuasa, silahkan juga. Ya, dan itu ternyata baik dan bagus. Lalu kata beliau, kata Abu Sa'id Al-Khudri, "Wa man wajada dha'fan fa'aftara fa hasan." Dan barang siapa yang mendapatkan kelemahan, tidak kuat, lalu dia berbuka, maka itu juga baik dan bagus, tidak apa-apa. Ya. Terlebih lagi ada memang hadis yang secara umum ya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma Nabi saw alaihi wasallam bersabda laisa minal birri as-siyamu safar bukan termasuk kebaikan apabila seseorang berpuasa dalam keadaan safar ini maksudnya adalah kalau ternyata safar itu ada masyakoh dan memberatkan bagi orang yang safar dalam keadaan berpuasa itu. Ya. Nah itu tentang safar ya dan perjalanan atau safar di sini tentunya segala sesuatu yang dikatakan pepergian yang e, membutuhkan satu persiapan dan secara umum kaum muslimin ya atau manusia secara umum menganggapnya orang tersebut melakukan satu perjalanan ya dari tempatnya ke tempat yang lain dari satu kota ke luar kota yang lain maka itu adalah dihukumi safar. Yang kedua marid yaitu orang sakit. Ini pun sama dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala membolehkan sebagaimana ayat yang barusan tadi ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman kana maridan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ya, barang siapa yang sakit atau safar maka dikodok pada hari-hari yang lain. Ya, Ayat sebelumnya ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya seperti itu. Ya, jadi sakit itu salah satu sebab yang mendatangkan rukhsah dalam syariat Islam untuk seorang yang sakit tersebut tidak berpuasa Ramadan. Ya. Sakit yang sekiranya apabila dia paksakan untuk berpuasa akan semakin membuat tubuhnya bermadarat dan lemah dan terlambat kesembuhannya. Ya, namun tentunya tidak semua sakit kan yang demikian. Ya kalau orang misalkan cuma sakit panu saja, itu tidak ada hubungan dengan saum. Ya dia tetap bisa berpuasa. Atau sakit saya, sakit apa? Sakit mata. Yang ada hubungannya. Kecuali sakit mata yang membuat dia semakin lapar ya. Nah itu kan secara uh, klinis dan secara kedokteran pun tidak ada ya hubungannya ke sana. Tapi sakitnya sakit yang sifatnya internis ya sakit misalkan e, panas atau sakit demam, sakit lambung, sakit yang kalau dia tidak berpuasa akan jelas semakin membuat tubuhnya itu ya lemah dan memperlambat kesembuhannya dan bahkan bisa mengakibatkan halak yaitu kebinasaan atau kematian. Makanya seperti inilah Allah berikan rukhsah dalam Al-Quran tadi. Yang ketiga <clears throat> adalah al-haid wan nufasa. Ya, yaitu para wanita yang haid dan nifas. Nah, ini tentunya mereka wanita yang mengalami haid dan nifas bukan hanya sekedar boleh untuk tidak berpuasa, bahkan kewajiban mereka tidak berpuasa. Artinya, kalau mereka berpuasa dalam keadaan haid dan nifas, puasanya tidak sah bahkan berdosa. Ya, karena itu melanggar yakni syariat Islam. Tidak halal bagi mereka untuk berpuasa. Kewajiban mereka berbuka pada saat itu ya tentunya berbuka bukan berarti lalu makan sembarangan di semua tempat. Ya, mentang-mentang sedang haid atau nifas dia jalan-jalan keluar saya haid nih makan saya enaknya bukan begitu yang dimaksud akan tetapi ya tetap ya di rumahnya namun dia boleh makan dan minum dan bahkan tidak boleh berpuasa namun kewajibannya adalah nanti selepas bulan Ramadan ya dia mengkodok ya selama hari yang dia tinggalkan ketika haid ya berdasarkan keumuman hadis dari Aisyah radhiyallahu radhiyallahu taala anha bahwasanya kunna nu'maru biqada'is saumi wa la nu'maru biqada'i as-salah. Ya, yang artinya adalah kita ini kaum wanita ya diperintah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengkodok saum dan kita tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Ya, begitu perkataan Aisyah tatkala ditanya oleh Muadah al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Ya, seperti itu di dalam Sahih Muslim. Kemudian berikutnya para hadirin eh, para pendengar rahimakumullah yaitu yang keempat, asy-syaikhul kabir al-fani wal mar'atul ajuz. Ya. Orang tua yang sudah lemah ya. Demikian pula wanita yang tua. Ya, orang tua di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, berdasarkan hadis berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari dan juga yang lain-lain. Beliau mengatakan menjelaskan asy-syaikhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yawmin miskinan. Orang tua yang laki-laki dan yang perempuan yang mereka tidak mampu untuk berpuasa maka boleh berbuka puasa dan menggantikannya dengan mengeluarkan fidyah yang setiap harinya itu untuk fakir miskin. Ya, nanti dijelaskan ukurannya adalah satu mud minimal yaitu seperempat sok ya kalau ukuran beratnya kalau satu soknya tiga kilogram berarti satu mudnya adalah tujuh setengah ons ya bahan makanan pokok dan diantara ulama ada yang menjelaskan juga bolehnya mengeluarkan semacam satu porsi makanan untuk satu orang miskin. ya, Ya, jadi <clears throat> itu tentang keadaan orang tua. Al-Imam Ad-Daruqutni ya di dalam sunan sunannya juga mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-184 itu yaitu yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya kata Ibnu Abbas atau ayat itu tadi artinya wa 'alal ladzina yutiqunahu ya dan orang-orang yang ya yakni lemah ya tidak bisa berpuasa maka fidyatun ta'amu miskin ya maka dia keluarkan fidyah yaitu memberi makan kepada orang miskin Ya, kata Ibnu Abbas pada ayat yang tadi itu ayat eh, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-100 ya, 84 kata beliau huwa syaikhul kabir. Maksudnya adalah syaikhul kabir orang tua alladzi la yastati'u siyam yang tidak mampu berpuasa fayuftir lalu dia berbuka. Maka dia gantikan bukan hanya langsung berbuka begitu saja terus bebas tapi dia ganti dengan fidyah setiap harinya itu ya adalah satu orang fakir miskin ukurannya yakni nisfu so' min hintah ya setengah so' yaitu berarti satu setengah kilogram itu dalam satu riwayat tapi dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah sebagaimana dalam Sunan Daruqutni juga ya dikatakan bahwa man adrakahul kibaru falam yastati' an yasuma Ramadan fa alaihi likulli yawmin muddun min qamhin. Ya, karena hintah dan qamh itu berbeda jenis gandumnya, yang lebih bagus qamh yaitu kata Abu Hurairah barang siapa yang mengalami masa tua dan dia tidak bisa berpuasa Ramadan, maka dia boleh gantikan dengan fidyah satu mud ya satu mud berarti seperempat so, yaitu tujuh setengah ons tadi dari gandum. Ya. Demikian pula Anas bin Malik pernah melakukan hal itu. Ya. E, dia di masa tuanya pernah lemah sehingga tidak bisa berpuasa. Lalu dia membuat semacam farid, yaitu makanan ya, yang dia letakkan di dalam satu Tobak, satu tempat yang besar yang sekiranya cukup untuk 30 orang miskin dan sekaligus dia berikan ya dan mengenyangkan mereka semua. 30 berarti untuk satu bulan. Nah, begitu ya. Ini yang keempat. Nanti yang kelima, para pendengar rahimakumullah, ya setelah kita dengarkan beberapa informasi berikut, wallahu taala a'lam. 94,3 Kita FM Meniti Ilmu Menata Hati Baik, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd, para pendengar rahimakumullah Ya tadi sudah dijelaskan empat kelompok orang yang diberikan rukhsah keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW dalam syariat Islam untuk boleh tidak berpuasa Ramadan yaitu yang pertama mereka para musafir, yang kedua adalah yaitu orang yang sakit, yang ketiga wanita yang haid dan nifas ya. Namun perlu diketahui kalau yang pertama dan kedua ya orang yang safar dan orang yang sakit kalau dia kuat dan sakitnya juga tidak berkaitan dengan kelemahan fisiknya di bulan Ramadan, ya maka kalau dia berpuasa sah. Berbeda dengan yang ketiga, haid dan nifas harus berbuka dia. Ya, tidak boleh berpuasa dan tidak sah bahkan kalau dia paksakan berpuasa berdosa bahkan. Ya, ini bedanya dengan yang satu yang dan yang kedua. Adapun yang keempat yaitu yang barusan tadi dijelaskan adalah orang tua baik laki-laki dan perempuan yang lemah kalau dia berpuasa akan membuatnya payah dan bahkan bisa memandoratkannya maka ya dia boleh untuk tidak berpuasa dan nanti diganti dengan fidyah karena kapanpun dia tetap saja tua ya tidak bisa uh, kuat maka fidyah Beda sama yang nomor satu dan nomor dua itu kodok ya. Yang nomor satu adalah musafir, yang nomor dua orang sakit itu di kodok ya. Kecuali sakitnya, para ulama menjelaskan sakit yang sifatnya maradon muzminan. maridon maradon muzminan, sakit yang menahun yang layur jabur uhu yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya yang mana kalau dia berpuasa akan semakin parah dan semakin membinasakan. Maka yang seperti ini pun fidyah. Ya, adapun sakit yang biasa dalam arti bisa diharapkan kesembuhannya kelak nanti setelah Ramadan maka dikodok ya, diganti. Dan haid dan nifas juga diganti. Ya. Dan sekarang yang kelima yaitu alhamil wal murdi. Adalah wanita yang hamil dan yang menyusui. Ya di antara kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang lemah yaitu Allah memberikan rukhsah keringanan bagi mereka para wanita ya yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Berdasarkan keumuman hadis Anas bin Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam jami'nya atau dalam sunannya, kemudian Al Imam Abu Dawud Imam Ibnu Majah dan sanadnya hasan sebagaimana dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, dari Anas bin Malik <clears throat> beliau pernah uh, mengatakan gharat alaina khailu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajadtuhu yataghadda ya pernah Eh, kuda atau pasukan kuda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pergi bersama kami, ya menyerang dalam peperangan ya, dan ini tentunya safar, ya, maka aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku dapati beliau yatagadda yaitu sedang makan siang di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah berkata kepada Anas bin Malik, "Udnu fakul." Kamu ke sini dan makan ya bersama saya. Lalu kata Anas bin Malik, "Fakultu ini shaim." Saya kan puasa ya Rasulullah. Ya, lalu kata Nabi SAW, "Udnu ke anis saum." Coba kamu kemari saya akan beri tahu kamu tentang saum ini. Lalu kata Nabi SAW, Inna Allah tabaraka wa ta'ala wada'a anil musafir syatras salah wa anil hamil wal murdi as sawm awis siyam. Ketahuilah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan keringanan bagi orang yang musafir, ya, ya dia boleh maksudnya tidak saum dan juga melakukan salat setengahnya, maksudnya di situ dikosor, ya, dan juga memberikan keringanan kepada wanita yang hamil dan menyusui ya untuk tidak berpuasa. Ini jelas nas yang sangat jelas bahwasannya wanita yang hamil dan menyusui ya diberikan rukhsah dalam syariat Islam untuk tidak berpuasa. Ya, untuk tidak <clears throat> berpuasa. Ya. Terlebih lagi banyak dalil-dalil yang lain ya tentang wanita hamil dan menyusui ini yang mana kalau dia khawatir kelemahan pada dirinya dan bayinya atau bisa memotorotkan janinnya bagi yang hamil ya atau yang sudah menyusui yang sudah keluar dan dia menyusui bayinya itu dan kalau tetap berpuasa akan membuatnya lemah mungkin air susunya berkurang mungkin bayinya rewel ya karena eh, kurang susunya maka dia boleh berbuka puasa dan nanti membayarkannya adalah dengan fidyah bukan dikodok ya menurut pendapat yang rajih insyaallah subhanahu wa ta'ala memang ada khilaf di antara ulama kewajiban wanita yang hamil dan menyusui itu apakah mengkodok atau fidyah maka berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak yang rajih dan sahih adalah dengan fidyah yaitu menggantikan untuk setiap harinya memberi makan satu orang fakir miskin ya tadi eh, seperempat sok ya, atau satu mud ya tujuh setengah ons minimal bahan makanan pokok atau satu porsi makanan ya dengan lauknya diberikan kepada orang miskin berdasarkan apa berdasarkan banyak hadis di hadis Ibnu Abbas ya sebagaimana dalam yakni e, tafsir At-Tabari dengan sanadnya dan dihukumi oleh Al-Imam Al-Albani bahwasannya sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Beliau pernah mengatakan idza khafat al-hamilu ala nafsiha apabila wanita hamil itu khawatir terhadap dirinya wal wal murdi ala waladiha atau wanita yang menyusui khawatir terhadap bayinya fi Ramadan ya jika dia, jika dia berpuasa Ramadan maka qala yuftiran hendaknya mereka berdua yaitu hamil dan menyusui berbuka wa yut'imani makana kulli yaumin miskinan dan memberi makan eh, maksudnya fidyah untuk setiap harinya satu orang fakir miskin lalu kata Ibnu Abbas wala yaqdiyani sauman dan tidak mengkodok saumnya itu jelas sekali ya Begitu riwayatnya. Kemudian sebagaimana juga uh, riwayat yang lain dari Ibnu Abbas ya dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari dengan sanadnya juga kemudian dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani dalam Irwaul Ghalil. Beliau pernah melihat seorang ibu ya yang hamil dan uh, kemudian yang lainnya menyusui Lalu Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Anti bimanzilatil ladzi la yutiq." Ya, engkau posisi dirimu adalah orang yang dianggap tidak mampu. Alaiki an tut'imi makana kulli yaumin miskinan. Hendaknya Anda ya menggantikan dengan fidyah untuk memberi makan kepada satu orang fakir miskin dalam seharinya. Wala qada'a alaik dan tidak ada qada' bagi Anda. Ya. Nah ini jelas dan juga sebagaimana ya riwayat yang lain juga dalam Sunan Daruqutni Ibnu Abbas pernah mengatakan anti minal ladzina la yutiquna siyam. Anda bukan termasuk orang yang kuat saum. Ya, maksudnya wanita yang hamil dan menyusui tadi. Alaikil jaza, tapi kewajiban Anda adalah memberikan jaza yaitu fidyah walaisa alaikil qada dan Anda tidak membayar atau hutang puasa tidak ada qada. Ya, dan ini adalah pendapat <clears throat> banyak juga para sahabat seperti uh, <clears throat> Sa'id bin Jubair, ya ini salah satu tabi'in kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, jadi uh, jelas di sini ya bahwasannya wanita yang hamil dan menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa dan menggantikannya dengan fidyah sebanyak satu mud ya yaitu seperempat sok sekitar tujuh setengah ons nah itulah para pendengar rahimakumullah ya orang-orang yang secara syariat Islam mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan. Ya. Jadi dari situ kita bisa tahu ada orang misalkan di tengah hari bulan Ramadan nggak puasa ya. Sebabnya apa dia nggak puasa? Kalau memang dia dia adalah min ahlil a'dzar, orang-orang yang mendapatkan uzur dari jenis lima kelompok tadi, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak sama sekali sungguh dia telah melakukan satu pelanggaran besar dan dosa besar ya, waliyadzubillah dan ancaman orang yang sengaja berbuka puasa itu dalam hadis-hadis yang sahih banyak dan sungguh sangat menyeramkan sebetulnya ya. Nah itu jadi kita bisa tahu siapa saja dan bagaimana kita kalau misalkan kita mau safar ya atau kita punya istri ya sedang menyusui atau sedang hamil nah itulah hukum-hukumnya tadi sudah dijelaskan sekilas ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua wallahu taala a'lam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Dedeh Ustaz. Iya, silakan Ibu Dedeh. Ibu Dedeh. Iya. Ya. Uh, ini Ustaz mengenai tadi keringanan untuk orang hamil dan menyusui ya. Iya. Saya sebelum mendengarkan tausiah yang barusan Ustaz sampaikan, mm -hmm. uh, saya menyarankan untuk <laughs> anak saya supaya bayar fidyah dan membayar kodo di lain hari hmm. gitu. Iya. Nah, terus anak saya itu apa sih nurut gitu. Iya. Membayar membayar fidyah dan membayar kodo. puasanya di Masya lain Allah. bulan gitu ya, di hari mm -mm. di, di, di luar bulan Ramadan. Mm -mm. Udah selesai, memang sih tidak rutin gitu ya. Nah, terus sedangkan Ustadz barusan menerangkan di hadis dan banyak sekali gitu yeah. mengasih keringanan untuk membayar bidia saja gitu Ustadz ya. Yeah. Nah ya. gimana yang membayar puasa dalam <laughs> satu bulan itu uh, hukumnya itu apa termasuk uh, bid'ah apa bagaimana Ustadz gitu? Maksudnya mengkodok ya Bu ya? Iya mm -mm. itu satu Ustadz yang keduanya. Kemarin saya pernah mendengar juga di radio kita ini hmm. kalau yang membayar vidya itu kan anak saya yang bungsu ini lagi hamil. Iya. Nah, 4 bulan menjelang 4 bulan. Nah, dia di hari pertama atau kedua kalau nggak salah dia nggak puasa katanya lemas apa. Nah, tapi yeah. sekarang udah puasa lagi. Nah, terus itu saya sarankan untuk bayar vidya saja karena udah udah tahu saya baru, dari hadis-hadis yang yeah kemarin diterangkan itu gitu. Nah terus eh, bayarnya itu kemarin tuh diterangkannya satu setengah kilogram beras yeah. gitu atau memberi makan satu porsi untuk pakir miskin setiap harinya gitu. Baik. Nah itu bagaimana Ustadz mohon penjelasannya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Dedeh ya untuk pertanyaannya. Ya, ya yang pertama dulu saat tentang uh, kodok dan fidyah itu saja. Baik. Hmm. Uh, tadi sudah dijelaskan ya Ibu Dede dan kepada seluruh pendengar bahwa kewajiban wanita yang sedang hamil dan menyusui ya kalau dia tidak kuat untuk berpuasa maka dia hanya mengeluarkan fidyah. Ya, dan tadi ukurannya minimal adalah seperempat sok yaitu satu mud 7 setengah ons bahan makanan pokok ya. Kalau bahan makanan pokok kita ya beras itu minimalnya ya bu ya. Dalam hmm. satu riwayat memang ada setengah sok tapi itu ya hintoh gandum yang uh, yang kurang bagus ya. Jadi makanya dibanyakkan. Hmm. Tapi kalau komah atau uh, bur itu gandum yang jenis bagus maka ya yaitu seperempat sok juga atau satu mut tujuh setengah ons. Jadi itu ukuran minimal. Artinya kalau lebih boleh, ya, yang nggak boleh kalau sampai kurang dari tujuh setengah ons itu, ya, itu kewajiban bagi wanita yang hamil dan menyusui. Ya, jadi nggak jangan double-double, hmm. ya, mengeluarkan fidyah juga, kemudian mengkodok juga ini memberatkan. Yang ada memang pendapat ulama yang mengkodok saja tidak fidyah. Ini satu pendapat memang. Ya, akan tetapi setelah kita ketahui tadi banyak sekali riwayat dan asar dan hadis-hadisnya semuanya menyatakan membayar fidyah, fidyah, ya. Mengeluarkan fidyah terkhusus riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian tadi barusan hadis dari Anas bin Malik dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Itu semua menjelaskan fidyah saja tidak kodok ya tidak mengkodok begitu. Kemudian yang keduanya itu tentang apa nih? Iya, tadi sama saja saat ketika hamil iya. uh, berpuasa ya. Dan ini katanya ketika yang oh, tidak puasa ini iya. Mm, tentang hmm. uh, bayar fidyahnya tadi sudah dijelaskan juga sih tadi tentang iya. berapanya itu. Baik. Hmm. Jadi gitu ya Bu ya, kalau misalkan nggak kuat ya itu tadi digantikan dengan fidyah ya tujuh setengah ons minimal boleh satu setengah kilogram itu berarti setengah sok ya tidak masalah itu bagus ya dan kalau misalkan kuat silahkan dilanjutkan saumnya demikian Allah alam iya uh, tentunya mungkin ada Uh, mungkin ada yang disampaikan juga saja dari pemateri yang lain mungkin ada uh, di sini ada khilaf tapi kita tidak uh, menyampaikan tentang khilaf tersebut Baik. Uh, maksudnya mungkin ketika kita yakin ah, apa yang ada yang disampaikan tentang yeah. boleh membayar fidyah saja, nah iya. berarti yeah. kita nggak usah ragu lagi saat ya tentang iya, uh, tentang keterangan-keterangan tersebut Baik. gitu saat ya kita bisa iya. ambil uh, satu keterangan bahwa boleh Baik. membayar fidyah saja untuk hamil dan menyusui iya. dan itu sudah mencukupi gitu saat jangan cukup, jangan iya. ragu lagi aduh kita, saya ini nggak kodo iya. nih apakah sah apa enggak jadi harus yakin cukup, aja gitu saat ya, iya. cukup ya, ya, terkhusus setelah begini ya setelah saya juga buka kitab-kitab fikih yang banyak dari hmm. kalangan ahli hadis ya mereka bahkan menyatakan wal hubla wal murdi'i dalam tutiqas saum wanita yang hamil dan menyusui kalau nggak kuat puasa hmm. atau au khafata ala anfusihima au auladihima atau khawatir akan kesehatan dirinya atau anak-anaknya wa alaihimal fidyah la qada alaihima hmm. hanya fidyah saja dan tidak ada qada hmm. Itu jelas begitu lafadznya. Yeah. Dan kebanyakan saya dapatkan seperti itu. Dan tadi juga bahkan perkataan Ibnu Abbas walayak diani sauman. Mereka tidak mengkodok saum. Ya, begitu ya. Adapun wallahu alam pendapat ulama yang mengkodok apalagi sampai double-double ya. Mm -hmm. Itu wallahu alam saya uh, alasan mereka yang saya ketahui hanya semacam istinbat atau kias ya, ya okay. seperti itu. Demikian ya wallahu taala alam. Baik, jelas sekali ya untuk Ibu Dede dan juga mungkin untuk para pendengar yang memiliki permasalahan yang sama, kita akan angkat pertanyaan yang kedua melalui telepon kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Abu Muhammad di Cilancang. Ya, silakan. Oh, iya. silakan. Eh, menyambung dengan tadi masalah media Ya. Eh, khususnya untuk wanita hamil dan menyusui. Baik. Uh, yang saya tanyakan uh, apakah untuk membayar sisnya itu di harus di bulan Ramadan yeah. atau boleh di luar Ramadan itu yang pertama. Yang yeah. kedua, apabila kita nggak mampu untuk membayar fidya, eh, apakah <clears throat> Ya. Yeah. Mungkin tidak pasti harus mengkodo gitu ya pasti gitu ya. Gitu Kalau tidak gimana, mampu. Nanti penjelasannya hmm. minta penjelasannya gitu. Ya. Hmm. Yeah. Ya. Nggak mampu untuk buat bedanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang bayar fidyah yang iya. pertama ini eh, apakah harus di bulan Ramadan itu baik, baik, hmm, iya. atau bisa di luar? Tentang ketentuan apakah harus di bulan atau di luar Ramadan memang tidak ada penjelasan uh, eh, hadis ya yang menerangkan wajibnya di bulan Ramadan ya atau setelah Ramadan. Oleh karena itu para ulama memberikan semacam pelonggaran ya. Namun lebih baik segera. Hmm. Artinya kalau memang dia mampu memiliki fidyah untuk dia keluarkan di bulan Ramadan maka pada saat itu juga dia keluarkan. Ya, di hari itu dia cari orang miskin ya. Tidak masalah dan itu lebih baik. Atau kalau misalkan dia ingin diakhirkan nanti dalam arti mungkin sekalian membayar, membayar zakat fitri ya. Hmm. Ada yang seperti itu lalu diberikan kepada para amil yang mengurus uh, urusan masalah itu dikumpulkan di total ya. Hmm. Kalau satu harinya dia ambil yang terbesar misalkan satu setengah kilo kali 30 berarti berapa itu? 45 kilo ya, satu karung besar plus zakat fitrinya boleh tidak masalah. Ya, itu berarti masih dalam bulan Ramadan dan tidak bermasalah. Kalau dia belum mampu juga misalkan saya nggak punya betul-betul ya nanti sampai kira-kira dia punya di luar bulan Ramadan nggak masalah juga. Hmm. Ya, seperti itu. Ya, adapun uh, dia mengkodok Ya kalau dia ambil satu pendapat ulama yang membolehkan mengkodok karena saking tidak mampunya, hmm ya ah saya mengkodok saja lah karena memang nggak ada hmm. biaya untuk mengeluarkan fidyah hmm. boleh tidak masalah hmm. juga ya kita ambil satu pendapat ulama yang lain hmm. seperti itu namun afdolnya usahakan dulu tadi Fidyah. satu pendapat yang pertama tadi yang hmm. jelas-jelas banyak sekali dalilnya dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian Allah alam halo ya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, gimana Ibu? Iya, ya silakan. Tadi, uh, eh, saya sudah jelas keterangannya mengenai mm -hmm. yang video-video itu ya. Mm -hmm. uh, tapi saya tuh sekarang ini merasa bersalah sama anak saya, merasa oh, berdosa oh, iya. karena saya nyuruh dulu membayar kodok gitu dong. Yeah, eh, yeah. Ustaz, maaf. Yeah. Nah, itu saya tuh gimana sekarang ini apa saya tuh merasa mm -hmm. berdosa kayaknya duh kok nggak enak banget kasihan mm -hmm. gitu tapi memang dia sudah sudah selesai gitu udah aja. jadi vidya nah, dan saumnya juga udah gitu ya bu ya udah udah Terima ya kasih, Ustaz. ah baik ya. Iya, kalau sudah ya sudah Bu ya. Alhamdulillah. ya, Berarti Masya Allah anak ibu luar biasa, fidyah <laughs> iya. Eh, juga, kodok juga, kodok eh, juga begitu ya dilaksanakan. Hmm. Ya, ini mudah-mudahan pahalanya double ya bu ya. Hmm. Dan ibu kan e, melakukan apa memerintah anak ibu begitu karena mungkin belum tahu sebelumnya dan ini enggak masalah ya. Hmm. Dan innamal amalu bin niat ya. Mudah-mudahan ya anak ibu yang menurut itu, masya Allah mendapatkan pahala lebih karena dia tahunya begitu kata ibunya hmm. <laughs> ya. Sementara ibunya pun ibu dedeh ya belum tahu ternyata sebetulnya kewajiban bagi wanita hamil dan menyusui hanya fidyah saja. Demikian Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya gimana Pak? Abu Muhammad. mengenai makanan, fidyah mengenai berupa makanan matang. Iya. Ya. Apakah sekali makan atau misalkan buka sama puasa gitu mas Oh iya. Sama sahur gitu. Mm -mm. Itu yang pertama. Yang keduanya apabila si uh, wanita hamil atau menyusui ini kuat puasa, tetapi mm-hmm. uh, di beberapa hari itu buka karena nggak kuat. Apakah uh, utamanya, afdolnya itu bayar fidya atau kodo, misalkan satu hari atau dua hari nggak kuat atau buka puasanya itu? Iya. Yeah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Abu Muhammad ya. Jadi yang pertama itu um, apakah fidyahnya itu satu hari dalam arti sahur plus buka begitu ya? Iya. Ini bagus sekali, masya Allah. Mm -hmm. Yang seperti ini jelas lebih baik. Tapi iya. aturannya ya fidyah itu ya satu kali makan, mm. yaitu tadi seperempat so atau tujuh setengah ons minimal ya atau satu setengah kilo kalau dia ingin lebih ya maka silahkan ya atau dia boleh dia jadikan misalkan satu setengah kilonya dibagi dua tujuh setengah onan misalkan hmm. hmm, hmm. untuk sahur sama untuk Buka. iftar tidak masalah yang yang nggak boleh itu kalau kurang dari itu hmm. ya jadi boleh di situ dan fleksibel saja perkaranya karena memang tidak ada aturan harus sekian nggak boleh lebih nggak boleh kurang tidak yang lebih boleh ya namun kalau kurang jangan sampai itu yang pertama. Yang keduanya itu apa? Ya, Tentang... Ya ketika ibu hamil menyusui dia kuat berpuasa, oh, iya. nah, namun mungkin ada satu hari atau dua hmm. hari hmm. itu apakah boleh mengkodo atau cukup juga membayar fidyah ya? Cukup ya membayar fidyah kalau memang dia uh, <clears throat> tidak berpuasa di hari-hari hamil dan menyusuinya. Hmm -mm. Ya tetap jelas kewajibannya ya. ya saja. membayar fidyah saja hmm. dan tidak mengkodok. Itu menurut pendapat yang rajih wallahu a'lam. Iya, uh, berarti tadi untuk yang fidyah tersebut uh, ada yang bahan makanan, ada yang makanan itu sendiri saat ya Betul. wujudnya makanan gitu jadi iya. ketika kita memasak kita mungkin bisa menyisihkan satu, uh, satu porsi, nasi ya. dengan lapoknya gitu Betul. kita berikan kepada orang iya, miskin iya. ataupun Betul sekali. Nah, itu boleh saat ya boleh tadi yang dilakukan oleh Anas bin Malik hmm. beliau bikin makanan untuk 30 porsi orang hmm. sarid sarid itu kan uh, uh, roti yang ditaruh di kuah daging, daging ya ya kira-kira untuk tiga orang eh tiga puluh orang ya beliau kasihkan sekaligus hmm. untuk mm-hmm. puluh fakir miskin mm-hmm. boleh jadi itu makanan ya sudah jadi berarti ya mm-hmm. demikian Allah alam Nah ini pertanyaan uh, datang dari uh, Umu Iman di Muncang Larang Bumi Jawa Tegal Ustadz mau bertanya katanya uh, jika wanita akan haid uh, belum keluar darah merah tapi baru warna kuning atau hmm. keruh katanya. Apakah iya. hal tersebut katanya membatalkan puasa atau kita tetap berpuasa? Silakan sun Baik. Di sini para ulama menjelaskan ya kalau memang sudah keluar tanda-tanda darah haid ya yang kuning tadi itu kan juga permulaan darah haid ya maka dia pada saat itu sudah tidak boleh berpuasa ya dan darah haid yakni e, ma'ruf dalam hadis dikatakan damul haid ma'ruf ya yaitu bisa diketahui setiap wanita mengenal darah haid ya agak hitam kemudian e, kental atau pekat begitu ya dan e, memiliki aroma yang khusus nah itu kalau seperti itu ya maka itu sudah dikategorikan masuk ke dalam waktu haid dan dia tidak boleh berpuasa. Demikian Allah a'lam. Ya, syukur Ustaz atas jawabannya. Dan uh, pertanyaan berikutnya Ustaz uh, uh, pertanyaan sebagai berikut. Ustaz bagi seorang supir antar kota yaitu provinsi nih. Biasanya banyak ya. dari mereka nih yang tidak berpuasa Ustaz, dengan alasan safar. Baik. Nah, apakah hal ini dibenarkan Ustaz? karena jika alasan ini dibenarkan, maka mereka senantiasa tidak berpuasa di bulan Ramadan karena mereka balasan dengan beratnya pekerjaan mereka nih. Hal ini bagaimana saat penjelasannya? Baik, memang orang-orang yang memiliki pekerjaan seperti itu ya tidak masuk dalam kategori yang tadi lima hal kan hmm. tidak disebutkan kan ya. Yeah. Yaitu yang pertama kan orang musafir ya katakanlah kalau supir itu supir dalam kota kan tidak musafir walaupun seharian dia bawa mobil ya kemudian yang kedua sakit yang ketiga tadi wanita haid nifas yang keempat adalah orang tua yang kelima adalah wanita hamil yang menyusui jadi nggak ada di situ ya kategori orang yang bekerja namun sebagian ulama mengkategorikan atau memasukkan ya orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah orang-orang yang memiliki profesi yang berat ya dan dia tidak ada pekerjaan lain lagi pada saat itu yang menghasilkan rizki untuk dirinya dan keluarganya. Maka pada saat itu pun <clears throat> ya dia mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa dengan syarat ya pekerjaan atau profesi yang betul-betul memberatkan dan tidak ada pekerjaan yang lainnya. Artinya dia harus berusaha dulu cari pekerjaan yang lain yang tidak memberatkan saumnya. Ya. Kalau tadi yang ditanyakan supir yang apabila memang dia itu pekerjaannya supir antar kota jauh ya. Misalkan dari kota ini Jakarta Cirebon atau Jakarta Surabaya bahkan supir dia seperti itu ya berarti dia dikatakan musafir dan baginya boleh untuk berbuka ya namun nanti dia mengkodok hmm. ya kapan mengkodoknya Ustadz soalnya kan nanti habis Ramadan juga tetap saja nyupir <laughs> tetap harus mengkodok ya iya. karena di situ keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan iya Berarti utang tetap ada. Hmm. Ya, tetap wajib dibayar. Dibayar dengan saum, ya. Begitu. Jadi aturannya seperti itu. Ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama wallahu taala a'lam. Iya, mungkin satu lagi saat ya. Ini tentang uh, orang yang sakit jiwa nih saat ini termasuk oh, iya. uh, orang termasuk dari kategori sakit juga atau bagaimana Ustaz? Iya, tentu orang yang sakit jiwa sudah sejak awal tidak masuk uh, orang yang wajib beribadah. Mm-hmm. Bukan hanya saum tapi sholat pun dia sudah mm-hmm. uh, gugur ya karena keumuman hadis Nabi saw ya ya Innallaha wada'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih ya dan juga Nabi SAW bersabda rufi al-qalamu an thalath yang diantaranya adalah anil majnuni hatta yufiq kata Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala mengangkat yakni beban dosa dari ya pelanggaran yang dilakukan oleh tiga orang yang pertama anak kecil ya sampai dia balik kemudian orang tidur sampai dia bangun dan yang ketiga adalah orang yang gila atau tadi sakit jiwa ya atau semacam itu sampai dia sadar ya dan ini umum ibadah apa saja ya apalagi ya saum ya dia tidak sadar kalau dirinya itu orang yang waras ya, jadi tidak ada beban syariat sudah lepas dia. Demikian Allah alam. Ya baik, uh, eh, sekarang saya atas jawabannya mungkin kami cukupan aja saja ya. Oh, ya. Sudah uh, waktunya habis. Baik uh, para pendengar, uh, atau ada kesimpulan akhir Zat? Atau cukup? Ya, hmm. ya semacam ajakan sajalah ya untuk tetap senantiasa sambil kita melakukan kewajiban saum Ramadan di bulan yang mulia ini, maka kita terus bertalabul ilmi syar'i juga itu insya Allah ya pahalanya berlipat-lipat ganda. Ya. Insya Allah Subhanahu wa taala terus ya bertalabul ilmi syar'i menuntut ilmu itu tidak ada putusnya di kapan saja. Itu ya. Atas segala kekurangan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 Kita FM Meniti Ilmu Menata Hati.